Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan Kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua di dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau membawakan bab tentang al-ijma' berikutnya beliau rahimahullahu taala membawakan bab al-qiyas. Nah, Masya Allah Ta'ala. qiyas ini salah satu dari dalil dari dalil-dalil syariat atau salah satu dari empat dalil syariat yang disepakati oleh jumhur ulama. Nah, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma dan yang terakhir adalah kias. Nah, mereka sepakat empat perkara ini. Jumhur ulama sepakat bahwasanya empat perkara ini merupakan dalil dalam syariat ini. Nah, masih banyak dalil yang lainnya, akan tetapi di e, oleh para ulama kita tentang apakah itu termasuk dalil atau tidak. Nah, seperti istishabul hal, mungkin pula al-masalih al-mursalah dan yang semisal dengannya. Ya, sebagian mereka menyebutkan itu bagian dari dalil. Sebagian mereka mengatakan uh, bukan bagian dari dalil. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Salim Al-Thaymin rahimahullah Ta'ala, tapi kalau kita dan jika kita melihat dan ya, memperhatikan semua dalil-dalil eh, yang diperselisihkan tersebut itu tidak keluar la yakhruj an hadhil adillatil arba'ah. Tidak keluar dari dalil yang empat ini. Nah, jadi secara garis besar jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil itu terbagi menjadi dua. Ada dalil-dalil yang muttafaqun alaiha, dalil yang disepakati oleh para ulama. Itu sebagai dalil. Jumhur ulama menyepakati itu dalil. Yang kedua ada dalil-dalil yang muhtalafun fiha, diperselisihkan. Apakah itu masuk bagian dalil atau tidak. Ya, yang disepakati oleh jumhur ulama itu ada empat. Al-Quran, Sunnah, eh, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih al thaymin rahimahullah taala, kalau kita perhatikan semua dalil-dalil tersebut, ya, dalil yang diperselisihkan tadi, ya, dalil jenis yang kedua itu, itu tidak keluar dari empat dalil yang disepakati sebelumnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang kias diawali dengan ta'rif atau definisi dari kias itu sendiri. Al-kiasu atau kalau kita terjemahkan al-kias atau kias analogi. Nah, ta'rifuhu definisinya adalah al-kiasu lugatan analogi itu kias itu secara bahasa adalah at takdir, wal musawah, perkiraan dan Eh, penyamaan. Nah, itu e, analogi atau kias secara bahasa, secara etimologi. Wastilahan adapun secara istilah kata beliau, taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma Adapun secara istilah atau kias analogi secara terminologinya adalah taswiyatu far'in bi aslin. Menyamakan far' cabang bi aslin dengan asal fi hukmin dalam satu hukum. Nah, kenapa li'illatin jami'atin bainahuma? Karena kesamaan illah atau kesamaan faktor di antara keduanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Itu analogi atau kias. Jadi kalau umpamanya dalam satu hukum umpamanya uh, kita tidak dapatkan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya, ya, maka kita gunakan kias. Ya. Perkara A umpamanya, perkara A ini hukumnya apa? Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tekstualnya, secara teksnya tidak tidak disebutkan dalilnya perkara A ini. Maka kita ingin tahu hukumnya apa, ya? Hukumnya halalkah atau haram? Maka para ulama ya menganalisa, mereka memeriksa, ternyata perkara A ini ya dikiaskan dengan perkara yang diharamkan umpamanya. Ada umpamanya B, ya perkara yang diharamkan dalam syariat ada dalilnya ya ada dalilnya maka ketika di, di, di, dikiaskan demikian ya perkara A tadi ya itu sama hukumnya dengan perkara B yang merupakan asal tadi nah maka disamakannya cabang ini perkara yang tidak ada dalilnya dengan asal perkara yang ada dalilnya dalam satu hukum yaitu hukumnya haram li'illatin jami'atin bainahuma Kenapa disamakan demikian? Karena adanya illah, adanya faktor yang sama di antara keduanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beli rahimahullah taala wal far'u al maqisu wal aslu al maqisu alaihi والحكم ما اقتضاه ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة وهذه الأربعة أركان القياس نعم. empat perkara ini rukun kias. bila sebutkan rukun kias itu apa saja? Ya, ini kita bisa pahami dari definisi yang telah kita sebutkan tadi. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Empat perkara. Ada empat ada rukun ada empat rukun kias dan empat ini harus ada. Ya. Ketika seseorang ingin menganalogikan sesuatu, empat perkara ini harus ada. Yang pertama, fal far'u al maqis. Far cabang itulah kias, analogi. Sedangkan wal aslu, sedangkan asal, ya, asal adalah al-maqisu alaihi yang dianalogikan kepadanya, yang disamakan. Jadi uh, al-maqis adalah perkara yang di uh, perkara yang disebut dengan istilah analogi atau kias. Nah, nanti disamakan dengan al-aslu. Al-aslu itulah yang dikiaskan kepadanya asalnya. Nah, wal hukmu adapun hukum kata beliau maktadahu ad-dalilu syar'i sesuatu yang merupakan konsekuensi dalil syar'i berupa wajib atau haram, tahrim atau siha atau fasad atau yang selainnya. Nah, sedangkan illah kata beliau yang keempat al-illatu wal illatu al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Illah itu adalah sebuah makna makna yang dengannya ya yang dengan sebab makna ini maka validlah hukum asal itu padanya. Nah, jadi eh, ada hukum, kemudian ada illah, ada al-makis alaihi, ada al-makis. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan itu adalah al-makis. Al-makis ini kita ingin samakan dengan al-makisu alaihi atau al-makisu alaihi. Nah, maka ini tidak boleh sembarangan. Al-makis atau al-maqisu itu bisa disamakan dengan al-maqisu alaihi kalau ada apa? Kalau ada illah yang sama. Kalau ada illah yang sama antara al-maqis dan al-maqisu alaihi. Kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah uh, rukun dari dari kias atau uh, analogi. Nah, masya Allah taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wal 'illatu al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli." Jadi beliau ingin menjelaskan, ya tidak mengapa kita baca ya, karena banyak faidah dari apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, di sini kata beliau, beliau mensyarah ucapan beliau sendiri. Wal illatu illah itu adalah makna yang dengannya hukum asal itu yang disebabkan dengannya hukum asal itu menjadi valid pada al-makis. Nah, misalnya dzalika qauluna. Contohnya ucapan kita kita katakan innal illata fi juryanir riba atau ya, nah, fi jaryanir riba fil burri annahu makil. Fa nulhiqu bihi ala hadza kullama kana makilan. Nah, Li'anna al-illata allati aujabat الحكم hukm wa huwa في riba fil burri hiyal kail atau hiyal kil. Fa idza wujidat atau fa idza wujidat hadhihi al-illatu fi ayyi syai'in ini contoh saja. Nah, kata beliau rahimahullah taala kalau kita katakan misalnya illah penyebab atau faktor e, terjadinya riba dalam gandum itu adalah karena dia di kilo ditimbang. Nah, maka kita samakan segala sesuatu yang ditimbang itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena ilah yang menyebabkan munculnya hukum itu, yaitu terjadinya riba dalam gandum adalah al kil karena dia ditimbang. Nah, maka faida wujidat hadhil illatu, kalau ilah yang seperti ini didapatkan fi ayyi dalam apapun itu, jara riba kiasan al-bur maka kita katakan bisa terjadi riba padanya kenapa karena dikiaskan dianalogikan dengan uh, eh, al-bur gandum nah masya Allah taala kemudian kita beliau wa idha qulna innal illata at-ta'mu walam na'ta walam na'ta walam na'tabiril kailah qulna yajri riba fi kulli mat'umin dan kalau kita katakan umpamanya kata beliau dan jika kita katakan nggak ilah dalam uh, terjadinya riba dalam bur dalam gandum itu bukan pada kailnya, bukan pada kailnya, bukan pada timbangannya, tapi karena dia adalah ta'mun. Nah, karena dia adalah makanan, maka kita katakan Kulna ya jadi riba fi kulli mat'amin. Maka kalau begitu pada semua makanan itu bisa terjadi riba padanya. Nah, Wa inkulna al kail wa Tapi kalau kita katakan terjadi riba itu disebabkan ilahnya adalah karena ditimbang dan dia karena dia adalah makanan. Kulna maka kita katakan jadi riba fi kulli makilin mat'umin. Maka terjadi riba pada setiap segala sesuatu eh, pada setiap makanan yang ditim yang ditimbang. Nah, masya Allah taala. Al muhim kata beliau intinya annal illata huwal wasfu awil makna alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Intinya kata beliau ilah itu adalah was sifat atau makna yang dengannya disebabkan karenanya hukum asal itu menjadi valid pada perkara tersebut. Nah, masya Allah taala. Wabinaan ala dhalika, وبناء على ذلك فلا قياس fil الأمور ta'abudiyah. Nah, berdasarkan hal ini Fala qiyasa fil umuri ta'abbudiyati allati la naqilu illataha. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ya, tidak boleh menggunakan kias atau analogi pada perkara-perkara yang sifatnya ta'abbudiyah dalam urusan ibadah yang la naqilu illataha yang kita tidak ketahui illahnya. Nah, Lifawati ruknin min arkanil qiyas. Karena hilangnya rukun dari rukun-rukun qiyas dalamnya. Wahuwal illatul jami'atu bainal asli wal far'i. Yaitu illah yang sama antara asal dan far'. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya, dalam perkara-perkara ibadah sing sifatnya ta'budiyah ya, yang kita la naqilu illataha, yang kita tidak tahu illahnya, Ya, makanya seperti ini tidak boleh dikiaskan. Maka tidak boleh orang bikin ibadah-ibadah baru, kemudian dia mau kiaskan dengan sholat umpamanya. Dia bikin satu ibadah baru, kemudian dia, dia kiaskan, dia analogikan dengan dengan sholat. Nah, umpamanya. Iya. Ini definisi dan uh, rukun kias yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wal kiasu ahadul adillatillati tathbutu bihal ahkamu syar'iyyatu. Dan kias ini, analogi ini kata beliau adalah salah satu dalil salah satu dari dalil-dalil yang dengannya hukum syariat itu valid. Ya. Artinya kalau kita ingin uh, membahas hukum-hukum syar'i, maka kias atau analogi itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, jadi dalil bukan hanya Al-Qur'an, sunnah atau ijma saja, tapi kias pun apa? Kias pun masuk di dalamnya menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Nah, karena ada sebagian ulama yang menolak kias. Ya, mereka tidak memasukkan kias sebagai uh, dalil di antara dalil-dalil syariat. Nah, bahkan di antara mereka ada yang yang yang gulu ya, berlebihan dalam menolak hal tersebut. Nah, ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara dalil yang disepakati oleh jumhur ulama yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ijma dan dan kias. Nah, dalam pembahasan kias ini pun ya tidak sembarangan seorang itu bisa menganalogikan atau mengkiaskan sesuatu. Ya, harus dilihat rukun-rukunnya dan nanti insya Allah taala uh, setelah ini kita akan masuk dalam pembahasan dalil-dalil uh, yang menunjukkan tentang uh, teranggapnya kias dalam menetapkan hukum dalam syariat. Nah, Nanti setelah itu beliau akan sebutkan syurut, syurutul kias, syarat-syarat e, menggunakan analogi atau kias dalam dalam agama kita dalam dalam dalil yang digunakan. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini.